Kita malam hari ini di pertemuan ke-8. <clears throat> Qala <clears throat> Al-Imam Al-Muallif al Muhammad bin Ali bin Khalaf atau Al-Hasan bin Ali bin Al-Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من كبر الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah wa humus sawadul a'zam. Wasawadul a'zam al-haqqu wa ahluhu. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min din faqad kafar. Al-muallif al-imam Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah beliau mengatakan yang kita baca pada malam hari ini Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda bahwa agama itu hanyalah yang datang dari sisi Allah tabaraka wa taala dan tidaklah agama itu diletakkan pada akal-akal ataupun pandangan-pandangan orang-orang, manusia ataupun tokoh. Dan ilmunya ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Maka janganlah kamu mengikuti satupun dengan hawa nafsumu yang akan membuatmu keluar dari agama ini. Dan engkau pun keluar dari Islam. Karena sesungguhnya tidak ada hujah yang membelamu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya. Demikian pula para sahabat. Demikian pula beliau telah menjelaskan sunnah ini kepada para sahabatnya. Mereka itulah al-jamaah. Mereka lah as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam adalah al-haq wa ahluhu kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran itu. Barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hal saja dari urusan agama ini, maka sungguh dia telah kafir. Ayol ikhwa rahimani wa pada alinia ini terdapat tahdir dari mengikuti hawa nafsu dan sebaliknya dorongan untuk mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunduk dan patuh terhadapnya. Ya. Kata beliau, "Wa'lam rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Sesungguhnya agama itu hanyalah datang dari sisi Allah tabaraka wa taala." Ya. Hanyalah agama itu yang datang dari sisi Allah, yaitu syariat. Ya, Allah Ta'ala telah mensyariatkan agama ini. Tidak ada seorang pun yang mensyariatkan suatu agama tanpa izin dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang para sekutu itu mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan ini merupakan pengingkaran dan tahzir dari Allah Subhanahu wa taala sehingga agama itu hanyalah apa yang Allah syariatkan dan disampaikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah agama yang telah Allah jelaskan pada ayatnya syara'alakum minad din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك wa ma به bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an تتر dina wala tatar wala tatafarraqu Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini yaitu apa yang telah Allah wasiatkan dengannya Nabi Nuh dan juga yang telah Allah wahyukan kepadamu dan yang telah Allah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian bercerai-berai padanya. Inilah syariat para nabi, terkhusus lima nabi tersebut yang di, yang dikenal dengan ulul azmi. Inilah agama mereka. Maka barang siapa yang berpaling darinya atau menyelisihinya, maka sungguh dia akan sesat sungguh dia akan binasa dan sesat. Agama ini tegakkan di atas tauhidillah azza wa dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain kepada selainnya. Agama ini hanyalah at-taqayyud terikat dengan apa yang Allah syariatkan dan menjauhi segala hal yang Allah haramkan. Inilah agama. Inilah agama. Sehingga sekali lagi agama adalah apa? Adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Agama adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Agama adalah prinsip yang Allah tegakkan, prinsip yang tegak di atas tauhidillah, ya, prinsip yang tegak di atas tauhidullah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah dan agama adalah berarti terikat dengan syariat Allah Ta'ala dan menjauhi segala yang Allah haramkan. Inilah agama. Inilah agama. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama ini tidaklah Allah syariatkan untuk mengikuti atau menyesuaikan dengan hawa nafsu manusia. Bukan pula mengikuti selera dan syahwat mereka. Tapi agama hanyalah datang dari sisi Allah Ta'ala. Karena itu Allah, beliau mengatakan, Innama ja'a min kibarillahi tabaraka wa ta'ala. Allah yang mensyariatkan agama ini. Allah yang telah memberikan aturan ini. Karena itu beliau lanjutkan, Walam lam yudha' ala uqulir rijal wa araihim. Agama ini tidak diletakkan di atas akal-akal dan pandangan-pandangan rijal. Tokoh-tokoh, baik tokoh filsafat, ya, tokoh ini dan tokoh itu tidak. Sehingga agama bukanlah apa yang dipandang baik oleh para tokoh, oleh para pembesar. Nah, itu bukan agama Allah, itu agama manusia yang dibuat oleh manusia. Adapun agama Allah maka itulah yang Allah syariatkan. Pandangan manusia maka itu bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pandangan mereka. Ya. Ada yang membuat agama. Ya. Membuat berdasarkan adat istiadatnya. Membuat aturan ini dan itu yang dikenal dengan berbagai macam sebutan. Ya, aturan-aturan itu adalah agama yang membuat aturan itu tadi tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Itu nah, bukan agama yang Allah syariatkan. Ya. Apa yang tidak Allah syariatkan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berlepas diri darinya. Karena itu Allah katakan, "Amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka adanya agama yang tidak Allah izinkan? Seperti perbuatan kaum musyrikin yang membuat aturan bahwa hewan onta yang sudah beranak sekian maka tidak boleh dimakan, dia harus dilepas. Ya. Atau yang telah jantan yang telah mem menjantani sekian onta betina maka dia tidak boleh dikini dan tidak boleh begitu. Dan berbagai aturan yang, yang lainnya. Ya sehingga haram. Padahal itu tidak ada keterangan dari Allah Ta'ala bahwasanya itu haram, tidak boleh dimakan. Tapi mereka mengharamkannya. Maka yang seperti ini aturan. Ya. Maka agama adalah yang datang dari sisi Allah bukan diletakkan di atas akal ataupun pandangan-pandangan manusia yakni tokoh-tokohnya sekalipun tidak. Orang-orang cerdiknya, para cendekiawannya, para ilmuannya bukan. Bukan diletakkan di atas akal dan pendapat-pendapat mereka. Tapi agama adalah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Karena itu beliau katakan wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Ilmu ilmunya ada di sisi Allah dan ada di sisi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perkara agama ini adalah tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Harus berdasarkan dalil dari Allah dan Rasulnya dalam semua urusan agama. Setiap kita harus terikat dengan dalil tersebut yang datang dari Kitab Allah dan sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh kita membuat al-muhdatsat wal bid'ah perkara-perkara baru ide-ide baru yang tidak pernah Allah turunkan, ya, tidak Allah berikan keterangan padanya. Meskipun orangnya memandangnya baik, meskipun itu dianggap sebagai agama, meskipun itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak menoleh sedikit pun kepadanya, tidak percaya kepadanya, karena agama itu hanyalah apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan para rasulnya. Sehingga agama dibangun di atas ilmu yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Dan agama tidak boleh mengikuti hawa nafsu ataupun pandangan-pandangan manusia atau istihsanat. Apa yang mereka anggap bagus. Ya, tidak mengikuti hal itu semua. Ya. Agama hanyalah yang ada dasarnya dari kitabullah dan sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam karena keduanya itu kitabullah dan sunnatur rasul itu adalah wahyu yang datang dari sisi Allah azza Wajal. dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menegaskan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun barang siapa yang membuat-buat aturan baru ya dalam agama ini dalam urusan kami ini ma laisa minhu yang bukan bagian darinya fahuwa raddun maka dia tertolak man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami maka amalan itu pun tertolak ayyuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah demikian dalam urusan agama itu harus ada padanya dua perkara al-ikhlas yang pertama yang kedua al-ittiba ya al-ittiba. Karena itu segala hal yang di situ menyelisihi agama ini baik dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, ya, maka itu sangat banyak penyelisihan akibat apa? Hawa nafsu, akibat ara, pandangan-pandangan. Maka kita tidak kita tidak boleh mengikutinya karena itu beliau katakan bahwa wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih. Ilmunya hanya ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, fala tattabi syai'an bihawaka. Maka janganlah kamu mengikuti satupun dengan berdasarkan hawa nafsumu. Jangan kamu mengikuti apapun berdasarkan hawa nafsu dan seleramu. Ya. Namun sebaliknya, jadikanlah hawa nafsu dan seleramu itu mengikuti wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. nya maka jangan kamu cenderung kecuali kepada apa? Kecuali kepada wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan kamu berhasrat kecuali kepada wahyu yang datang ke, dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan keselamatan. Namun jika engkau mengikuti hawa nafsumu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan tidak lagi mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Inna Allah la yahdil inna Allah la yahdil qaumadh Maka jika mereka tidak mau mengikuti engkau, wahai Nabi, tidak mau me jawab panggilanmu, tidak mau menjawab, mengikuti ajakanmu, dakwahmu, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Hanyalah berarti mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Ya. Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? yakni tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ini merupakan di antara ayat yang mencela hawa nafsu. Cirinya ketika mereka tidak mau mengikuti ajakan kepada ag kepada agama ini tidak mau mengikuti ajakan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak mau mengikuti wahyu. Ya, mereka berarti tidak lain kecuali apa? mengikuti hawa nafsunya. Allah taala juga berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Berilah hukum di antara mereka bima anzalallah berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Ya. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Sehingga memalingkanmu dari apa? Kebenaran yang turun kepadamu. Nah, ayat ini juga mencela hawa nafsu. Mendorong mengikuti wahyu dan mencela un, siapapun yang mengikuti hawa nafsu. Allah perintahkan fahkum bainahum bima anzalallah. Berilah hukum, keputusan hukum di antara umat manusia ini dengan berdasarkan wahyu yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, selera mereka, adat istiadat mereka. Oh ya. Demi kepentingan katanya cagar budaya, ataupun wisata ya ataupun keragaman ini dan itu maka ini semua ahwa hawa nafsu yang tidak boleh diikuti jika itu menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala juga berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." innahum layyuhnu yughnu anka minallahi syai'a wa innadh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin kemudian kami jadikan nah, engkau wahai nabi ala syariatin di atas syariat ini minal amri nah dalam yakni dalam urusan ini kami jadikan engkau berada di atas syariat fattabi'ha maka ikutilah syariat ini. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Nah, sesungguhnya mereka sama sekali tidak bermanfaat bagimu. Di sisi Allah sedikit pun. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu satu sama lain menjadi pembela. Dan sesungguhnya Allah lah pembela orang-orang yang bertakwa. Ayat ini pun mencela hawa nafsu dan memerintahkan kita untuk mengikuti syariat agama Allah Subhanahu wa taala ya sehingga kita ada di antara dua pilihan imma kita mengikuti ad-din sahih agama yang benar yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau kita mengikuti hawa nafsu tidak ada pilihan ketiga ya imma mengikuti agama yang benar yang datang dari sisi Allah Ta'ala, yang ilmunya ada di sisi Allah dan Rasulnya, ataukah mengikuti hawa nafsu. Dan kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Ya. <clears throat> Allah telah mencela hawa nafsu pada beberapa ayat tadi yang kita sebutkan. Maka jangan kamu mengikuti sesuatu pun berdasarkan hawa nafsu. Ya. Fatamruqa minad din fatakhruja minal Islam maka engkau akan keluar dari agama ini, keluar dari Islam. Yani barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia akan keluar dari agama. Walaupun dalam masa yang panjang. Ya, nggak langsung serta merta keluar dia, tapi nanti sekian waktu lamanya. Ya. Pertama kali dia akan menganggap enteng ya, dalam menyelisih agama mengangkat enteng, mengikuti hawa nafsu. Gampang, gak masalah. Tidak apa-apa, nanti bisa bertaubat, nanti diperbaiki. Ya tasahal. Ini tahapan pertama, terus. Ya, semakin besar dia, semakin besar dalam mengikuti hawa nafsu. Sampai akhirnya dia akan bisa keluar dari agama. Bahkan yang hawa nafsunya itulah yang akan menjadi agamanya. Sebagaimana Allah katakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa." Ya. Barang siap engkau tidak kau lihat barang siapa yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Yani hawa nafsunya dia itu dia jadikan sebagai Tuhan. Ya. Dan Allah sesatkan dia berdasarkan ilmu. Dia tahu ilmu tapi karena dia tidak mengamalkannya, ya, karena dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sesatkan dia di atas ilmunya itu. Ya. Dan karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya, telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Dia ikuti. Sehingga ilmu dia tinggalkan. Maka Allah sesatkan dia dengan ilmunya tadi. Wa khatama ala sam'i Dan Allah sesatkan dia adan dan Allah kunci pendengarannya wa qalbi dan juga hatinya Allah kunci dan Allah jadikan di atas penglihatannya adanya penutup maka di sini hawa nafsu sudah menjadi Tuhan ya sehingga syirik itu tidak hanya terbatas mengibadai berhala tapi di sana ada sesuatu yang lain yaitu hawa nafsu. Nah, bisa jadi seseorang nggak mengibadai berhala, pohon, batu, tidak pula kuburan, tidak pula orang soleh. Namun dia memperturutkan hawa nafsunya. Namun dia mengekor pada hawa nafsunya. Fahada abdun di hawa. Ya. Maka orang ini menjadi hamba hawa nafsunya. Bukan abdun dillah. Tapi sudah menjadi apa? abdun lihawahu. Nah, maka wajib atas setiap manusia untuk waspada. Jangan sampai dia mengikuti sesuatu kecuali yang sesuai dengan Kitab Allah dan sunnatur rasul. Ya, jangan sampai engkau sebagaimana beliau katakan di sini wala tattabi syai'an bihawaka. Jangan kamu mengikuti sesuatu pun berdasarkan hawa nafsumu ya, sangat berbahaya. Ketika seseorang telah memperturutkan hawa nafsunya, maka kondisinya seperti ini. Dia akan menjadi apa? Fatamruqa minaddin fatakhruja minal Islam. Walaupun dalam tahapan atau proses yang panjang. Ya, namun dia akan berujung kepada sikap demikian. Karena itu Syekh Rabi mengatakan dalam syarah Ucapan ini beliau katakan ittiba'ul hawa qad yuaddi ilal kufur. Nah, mengikuti hawa nafsu itu bisa mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Idza kana mu'anidan kalau dia menentang. Ya. Wa mustahillan dan membolehkan menghalalkan limukhalafati nusus syara. Membolehkan menganggap halal menentang dalil-dalil syariat. Ya. Waqad yuaddi ila dhalal. Dan bisa pula mengikuti hawa nafsu itu mengantarkan kepada kesesatan, tidak sampai kepada kekufuran. Ya. Idza kana yahtarim nusus syara' kalau dia masih menghormati dalil-dalil syariat wa yaqa fil mukhalafat wa huwa ghair mustahil namun dia jatuh kepada penyelisihan penentangan terhadap dalil akan tapi dia tidak menghalalkannya. Lakinnahu li hawa wa syahwa. Hanya semata-mata dia didominasi oleh hawa nafsu dan syahwat. Wala hujjata lihada wa dhaka fi mukhalafati syara'. Dan tidak ada hujjah yang membenarkan baik yang ini maupun yang itu, baik mengikuti hawa nafsu yang mengantarkan sahnya sampai pada kesesatan ataupun mengikuti hawa nafsu yang mengantarkan sampai kepada kekufuran tidak ada hujah yang membela atau membenarkan perbuatan dia tersebut. Ya. Ayo al ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Fa innahu la hujjata laka. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi. Sungguhnya enggak ada alasan bagimu, enggak ada hujjah yang membelamu. Ya. Karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan as-sunnah ini kepada umatnya. Demikian pula beliau telah menerangkannya kepada para sahabatnya. Ya, sehingga tidak ada alasan, tidak ada hujah bagi orang-orang yang menyelisih wahyu, menyelisih kebenaran, menyelisih agama dan mengikuti hawa nafsunya. Gak ada alasan. Kenapa? Karena Nabi telah menjelaskan agama ini. Nabi telah menjelaskan sunnah ini kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabatnya secara khusus. Ya, sehingga nggak ada alasan. Ya, nggak ada alasan untuk dia mengikuti hawa nafsu. Tidak ada alasan dia untuk menyelisihi syariat. Sehingga orang yang seperti ini dia telah sesat setelah adanya bayan. Dhalla بعد bayan wa العلم ilm. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allahu ala ilmin. Engkau engkau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah sesatkan dia ala ilmin. Ya. Berdasarkan ilmunya atau setelah adanya ilmu. Dia bukan orang yang jahil, bahkan dia ngerti Al-Quran wa sunnah. Ngerti akwalul ulama. Namun dia merasa itu tidak mencocoki hawa nafsunya. Ya. Sehingga dia tinggalkan dan dia mengikuti, dia ambil sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini kesesatan. Ya. Wal billah. Sehingga mengikuti hawa nafsu itu sangat berbahaya. Maka wajib atas setiap orang untuk waspada dari ittibaul hawa. Ya. Kita telah tahu tadi bahwa Allah Ta'ala telah mencela hawa nafsu di sekian ayatnya. Ya. Di sekian ayatnya. Demikian pula Allah telah mengatakan kepada nabinya Daud alaihissalam. Beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Dawud alaihissalam wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu yang itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah taala sehingga hawa nafsu mengikuti hawa nafsu ini akan menyesatkan seseorang ya dari ajalan Allah Ta'ala. Dia sesat. Semakin dia hawa nafsu, semakin jauh kesesatannya. Semakin jauh, semakin jauh. Dan bisa berujung kepada kekufuran. Maka Allah peringatkan nabinya, Dawud alaihissalam, وَلَا تَتَّبِئِ hawa, فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ Jangan kamu mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkanmu dari jalan Allah Ta'ala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah lahum azabun syadid. Bagi mereka ada azab yang keras akibat mereka lupa terhadap yaumul hisab. al ikhwah rahimani warahmukumullah. Ini bahaya hawa nafsu. Karena itu Ibnu Jauzi rahimahullah memiliki kitab khusus dalam satu jilid besar. Dia beri judul Zammul Hawa dhammul hawa ya, celaan terhadap hawa nafsu di situ beliau menyebutkan dalil-dalil ya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mencela hawa nafsu demikian pula beliau sebutkan akwal para ulama nah dan para ahli hikmah yang mentahdir dari mengikuti hawa nafsu maka wajib atas setiap manusia untuk waspada dari hawa nafsunya. Nah, Seseorang bisa saja selamat dari mengibadai berhala, dari beribadah kepada pohon, batu, kuburan. Bahkan bisa saja seorang tahu tauhid, tahu as-sunnah, namun dia belum selamat dari ittibaul hawa. Ini musibah yang sangat besar. Ya, dia ngerti as-sunnah, namun masih memperturutkan hawa nafsunya. Maka ayuhal ikhwa rahimani warahmatullah belakat ini merupakan apa? Musibah yang sangat besar. Maka wajib untuk setiap muslim menghindar waspada dari hawa nafsu. Ya, waspada dari hawa nafsu. Nah, hendaklah hawa nafsunya itu mengikuti wahyu yang datang kepada Rasul. Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, la yu'minu ahadukum hatta hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti wahyu yang datang kepadaku. Ya, hadis ini disahkan oleh sebagian ulama di antaranya oleh An-Nawawi ya dan para beberapa ulama yang lainnya. Nah, termasuk hawa nafsu itu adalah apabila ketika seseorang lebih memperturutkan huzuzun nafas ya di masa-masa fitnah nah, dibandingkan keterangan, nasihat dan arahan serta keputusan para ulama. Ya. Ulama sudah menelaah suatu fitnah yang tentunya ulama ini berjalan orang-orang yang rusuh fi ilmihim, orang-orang yang dikenal istiqamah alal kitab ya sunnah, orang-orang yang dikenal yang zu al manhaj salim. Ya. Dia telah disodori masalah fitnah. Apa yang menimpa perselisihan. Ya. Kemudian beliau memutuskan berfatwa, menjawab pertanyaan, memberikan nasihat dan arahan namun satu pihak lebih mengedepankan hududun nafas Maka ini adalah di contoh sikap mengikuti hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Para ulama berbicara berdasarkan adillah. Ya, para ulama berbicara berdasarkan al-barahin wal hujjah. Namun dia tetap menolaknya. Ya, dengan segala upaya, dengan berbagai cara ada yang menyatakan jangan mencela ahlul bait, ya, jangan berhujjah seperti Firaun terhadap Musa. Nah, yang mencela karena Musa dianggap tidak fasih bicara. Nah, dan seterusnya berbagai apa pembelaan bahkan agadib wal iftiraat. Terus padahal ulama berbicara. Ulama sudah menasihati, ulama telah menegur keras. Ya, namun dia terus membela, terus ya membuat upaya-upaya bahkan berita-berita bohong, cerita-cerita bohong, maka ini diantara contoh hawa nafsu memperturunkan hawa nafsu. Nah. <clears throat> Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah sehingga agama ini adalah yang datang dari sisi Allah taala dari wahyu yang Allah turunkan. Ilmu tentang agama ini ada di sisi Allah dan Rasulnya dan agama ini tidak diletakkan di atas ukulur rijal wa araihim. Dan Rasul alaihi salatu wasalam telah menjelaskan as-sunnah ini kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabatnya secara khusus. Ya. Tidaklah Rasul meninggalkan sesuatu kecuali telah menjelaskannya kepada umatnya sampai-sampai sahabat di antara di antara sahabat mengatakan ma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara lana minhu ilman. Tidaklah Rasulullah wafat ya sallallahu tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya dan di sana ada seekor burung yang menggerakkan sayapnya di udara kecuali Rasul telah menyebutkan ya ilmunya terhadap kami. Sehingga artinya apa? Tidaklah Rasul membiarkan satu pun permasalahan yang dibutuhkan oleh umat manusia yang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dari kekufuran, kesesatan kecuali pasti beliau telah menjelaskannya kepada umat ini. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Demikian pula Rasul meninggalkan umat ini alal baydha naqiyya lailuha kanahariha. Ya. La yazighu anha illa halik. Ya. Tidaklah binasa tidak tersesat tersesat darinya kecuali orang-orang yang orang yang memang benar-benar dia itu binasa. Karena sedemikian sangat jelasnya agama ini. Demikian pula Rasul di akhir di detik-detik terakhir beliau berjumpa dengan umatnya, beliau katakan, "Ala hal ballagtu?" Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa nasahta. Faqala Allahumma ashhad. Allahumma ashhad. Tidakkah aku sudah menyampaikan? Maka para sahabat pun menjawab, kami bersaksi. Sungguh engkau telah menyampaikan dan engkau pernah benar-benar memberikan nasihat. Maka Nabi pun mengatakan seraya mengisyaratkan jarinya ke langit, Allahumma ashhad, Allahumma syahad. Ya, sehingga Nabi telah menjelaskan urusan agama ini kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabatnya secara khusus. Wahumul jamaah. Mereka itulah al-jamaah. Para sahabat itu adalah al-jamaah. Wahum as-sawadul a'zam. Dan mereka itulah as-sawadul a'zam. Nah, siapa as-sawadul a'zam? Beliau tafsirkan as-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluhu. Kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Ayo al ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Di sini beliau sebutkan para sahabat secara khusus. Beliau telah menekankan berulang kali tentang para sahabat. Ya. <clears throat> Di sini beliau ulangi lagi tentang sahabat. Mereka lah al-jamaah. yakni dasar dan asal al-jamaah itulah para sahabat Rasul. Kemudian yang yalunahum thumma yalunahum sebagaimana keterangan Nabi alaihi salatu wasalam khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah pada masaku kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Nah, ini para sahabat, tabi'un dan atsba'ut tabi'in. Mereka lah al-qurun al-mufaddalah, mereka lah al-jamaah. Dan asasnya siapa? Ashabun Rasul, Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka generasi yang setelahnya mengikuti sahabat. Generasi setelahnya mengikuti hadil qurun al-mufaddalah dan Allah puji secara langsung, secara khusus para sahabat, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Generasi sahabat yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, ai bi itqan. Nah, mereka lah al-jamaah asal dasar ya al jamaah adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam mereka lah al jamaah yang kita yang Allah memerintahkan kita untuk kita berjalan bersama mereka mereka lah al jamaah yang Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita agar kita berjalan bersama mereka dan kita dilarang untuk berpecah ya yeah. Mereka lah as-sawadul a'zam yang berjalan di atas al-haq. Berjalan di atas hidayah. Maka orang-orang yang mengecilkan, meremehkan dan menganggap bodoh para salaf sehingga mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Ya. Tidak mengapa kita membuat sesuatu. Ya. Karena kita tidak harus mengikuti salaf dan akwalus salaf. Maka ucapan-ucapan seperti ini yang menyatakan kita tidak mau terikat dengan salaf. Ya, hum rijal wa nahnu rijal hada Ya, ini adalah kesesatan. Ini adalah memisahkan generasi awal umat ini dengan kaum muslimin. Maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya menghalangi, memisahkan ya, umat dari salafuhum, dari salafus saleh. Ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, dan ini kita dapati di masa ini orang-orang yang alergi dengan salaf. Ya. Mencegah umat dari merujuk kepada salaf. Ya, jangan ngikuti zaman dahulu. Salaf tidak sama dengan zaman sekarang. Kita membutuhkan di zaman sekarang ini penyesuaian dengan kondisi zaman, katanya. Maka ad-din perkara tauqifiyah. Ad-din ini urusannya adalah ittiba, bukan ibtida, bukan pula ibtikar, ibtikar ide-ide baru. Tidak. Sebagaimana dikatakan oleh para ibnu sahabat Ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u Fakat kufitum. Ya. Beritibalah kalian dan jangan membuat perkara baru. Jangan beribtidak. Membuat hal baru, membuat ide baru. La. Karena kalian telah dicukupi. Ya, agama ini telah jelas. Ayo al rahimani wa rahkumullah. Maka sebagaimana kata Alimah Malik, la yuslihu akhira hadhil ummah illa bima aslaha awwaluha. Tidak akan baik kondisi akhir umat ini tidak akan bisa kondisi akhir umat ini diperbaiki kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya. Generasi awal menjadi baik dengan apa? masuk bil kita sunnah. Ya, maka ini pula tidak akan generasi umat ini tidak akan generasi akhir umat ini atau masa umat ini sekarang ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali dengan apa yang telah menjadi baik dengannya generasi salafus saleh. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa Beliau katakan di sini as-sawadul a'zam. Para sahabat itu adalah as-sawadul a'zam. Apa dan siapa as-sawadul a'zam? Maka beliau tafsirkan ya. al-haqqu wa ahluh. Ya. Sehingga as-sawadul a'zam adalah kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Orang-orang yang berpegang teguh ya, dengan kebenaran itu. Sehingga as-sawadul a'zam bukanlah maknanya sebat semata-mata jumlah yang banyak. Ya. Namun beliau katakan di sini mangkana alal haq walau kanu qalilin. Ya. As-sawadul azam itu adalah barang siapa yang berjalan di atas al-haq walaupun jumlahnya sedikit. Mereka lah as-sawadul azam. Bahkan walaupun satu orang, mereka lah as-sawadul azam. Barang siapa yang berjalan di atas al-haq, fahuwa sawadul azam. Karena kita tidak melihat kepada jumlah yang banyak. Namun kita melihat apa, prinsip apa yang dia berjalan di atasnya. Nah, prinsip apa yang dia berjalan di atasnya? Karena kalau ukurannya banyak, banyak bisa jadi itu justru dia jatuh kesesatan. Allah Taala telah mengatakan, "Wa in tuti' man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti, kamu mentaati mayoritas orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Ini ayat ini menunjukkan apa? Mayoritas jumlah yang banyak justru sesat. Kalau kamu ikuti aksara man fil ardi, bukan hanya kebanyakan ustadz di Indonesia bukan, tapi aksara man fil ardi. Jumlah mayoritas orang di muka bumi kamu ikuti ya, maka itu akan membuatmu tersesat dari jalan Allah. Sehingga jumlah mayoritas terkadang justru Allah celah. Demikian pula di ayat yang lainnya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin. Tidaklah mayoritas manusia itu walaupun engkau sangat antusias memberikan hidayah, namun kebanyakan mereka bukan orang-orang yang mukminin. Wa qala ta'ala wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa i wajadna aktsarahum lafasiqin. Ya. Kami tidak tidaklah kami dapati pada mayoritas mereka min ahdin ya, keseriusan, kesungguhan dalam berjanjian wa iwajadna aktsarahum lafasiqin. Justru kami dapati mayoritas mereka itu orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala juga mengatakan, Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Ya, sungguhnya mayoritas manusia itu berada di atas kesesatan. Sehingga al-kathra jangan sampai kita tertipu dengannya. Jangan sampai kita silau dengannya, merasa benar atau menjadikannya sebagai ukuran kebenaran. Lah, tidak demikian. Ini bukan prinsip manhaj kita. Ya. Karena itu beliau bantah. Karena mungkin ada orang yang memahami as-sawadul a'zam jumlah yang banyak, maka langsung beliau bantah Al-Imam Al-Barbahari membantahnya dengan mengatakan was-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluh. Sehingga jangan dikira asawadul azam itu hanya mengacu, mengacu kepada jumlah. La. Nah. Maka jangan kamu mengikuti kecuali jika itu berada di atas kebenaran. Nah. Barang siapa yang berada di atas kebenaran maka dialah al-jamaah. Dialah as-sawadul a'zam. Baik sedikit maupun banyak. Sehingga yang menjadi patokan adalah maka nu alaih. Ya, apa yang mereka berjalan di atasnya. Apakah itu kebenaran ataukah batil? Kalau itu kebenaran, maka merekalah al-jamaah. Walaupun tidak ada kecuali satu orang saja. Mereka al-jamaah, mereka asawadul as a'zam. Namun kalau itu adalah kebatilan, maka itu adalah kesesatan meskipun jumlahnya banyak meskipun jumlahnya banyak. Ayolah ikhwah rahimani wa rahmukumullah. Terdapat sebuah athar yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah bahwa seseorang bertanya kepada Al-Imam Ishaq bin Rahawi Bertanya, siapakah As-Sawadul A'zam? Maka beliau menjawab, Faqala Muhammad bin Aslam At-Tusi. Yaitu Muhammad bin Aslam At-Tusi. Wa ashabuhu wa man tabi'ahu. Murid-muridnya dan yang mengikutinya. Ya. Sehingga as A'zam disebutkan di sini. Siapa dia? Muhammad bin Aslam. Kenapa? Karena beliau tahu Muhammad bin Aslam di atas hak. ثم قال سأل رجل ابن المبارك فقال يا أبا عبد الرحمن من السواد الأعظم قال أبو حمزة السكري Seseorang juga bertanya kepada Ibn Mubarak Wahai Abu Abdurrahman siapakah As-Sawadul A'zam Maka beliau menjawab Abu Hamzah As-Sukkari ثم قال إسحاق في ذاك الزمان في ذلك الزمان يعني أبا حمزة Ishak juga maka beliau mengatakan di zaman itu iya Abu Hamzah wa fi zamanina Muhammad bin Aslam wa man tabi'ahu ya thumma qala Ishaq kemudian Ishaq bin Rahay mengatakan lau sa'altal juhal manis sawadul a'zam kalau engkau tanya orang-orang yang bodoh siapakah asawadul a'zam laqalu jama'atun nas jama'atun nas sejumlah besar manusia wala ya'lamun annal jama'ata alimun mutamassikun bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatihi. Ya, mereka enggak tahu bahwa al-jamaah itu adalah seorang alim yang berpegang dengan asar nabi sallallahu alaihi wasallam dan tariqahnya. Aman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahuwal jamaah. Dan barang siapa yang bersama sang alim itu dan mengikutinya, maka dia adalah al-jamaah waman khalafahu fihi wa tarakal jamaah. Naam. Waman khalafahu fihi tarakal jamaah. Naam. Dan barang siapa yang menentangnya dalam di dalam kebenaran itu maka dia ter, berarti telah meninggalkan al jamaah. Summa qala Ishaq, lam asma aliman mundu khamsina sana a'lam bin min Muhammad bin Aslam. Aku tidak pernah mendengar Seorang alim pun sejak 50 yang tahun yang lalu yang lebih berilmu dibandingkan Muhammad bin Aslam. Fasyahid di sini adalah beliau menyebut Muhammad bin Aslam padahal itu jumlah yang sedikit. Padahal itu adalah apa? Jumlah yang sedikit. Tapi telah beliau sebutkan sebagai As-Sawadul A'zam. Kemudian beliau akhiri Faman khalafa ashabar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafar. Ya, barang siapa yang menentang sahabat Rasul dalam sedikit aja dari urusan agama ini, maka sungguh dia telah kafir. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan kafara di sini bisa jadi maknanya adalah kufur akbar yang berarti keluar dari agama Barang siapa menyelisihi sedikit aja, satu saja dalam urusan agamanya menyelisih sahabat Rasul maka dia kafir, ya yakni kafir kufur akbar yang berarti dia keluar dari milah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua kufur asgar. Ya. Adalah kufur asgar, yakni kufur duna kufrin, kufur yang tidak sampai mengantarkan kepada keluar dari milah bihasabi al-mukhalafah ini sesuai dengan kadar dan tingkat penentangannya. Ya, karena ada penentangan yang memang bisa dia menjadi kafir. Contohnya kalau dia istihza bidin, ya, istihza terhadap Rasul dan Al-Quran, menentang sahabat sehingga mengantarkan kepada istihza, menentang sahabat sehingga mengantarkan kepada sabbullah wa sabbur Rasul, mencela Allah dan Rasulnya, maka ini kufur, kufur akbar. Ada yang di bawah itu, tidak sampai kepada tingkatan seperti itu, maka kufur di sini kufur asgar. Sehingga semuanya sesuai dengan apa? tingkat penyelisihnya. Kemudian kata beliau, faqauluhu faqad kafar laisa ma'nahu annahu kafara al-kufra al-mukhrij minal millah mutlaqan. Sehingga ucapan beliau, maka dia telah kafir, bukanlah maknanya dia kufur dengan kekufuran yang keluar dari millah secara mutlak Qad yakunu hadha, bisa jadi seperti ini. Ya, bisa jadi seperti ini. Da kafir keluar dari agama. Wa qad yakunu al-kufru al-asghar. Namun bisa jadi pula kufur asghar. Al-muhim anna mukhalafata salaf kufrun. Sehingga di sini menunjukkan bahwa menyelisih salaf itu kufur. Bisa kufur akbar, bisa kufur asghar sesuai dengan tingkat penyelisihannya. Atau kata beliau, au annal murada annahu idza khalafahum fi awalil amr bi syai'il yasir thumma bitadarruj yakhruju minad din bil kulliyah. Atau bisa jadi pula maksudnya, beliau katakan yang beliau maksudkan adalah dia menentang, menyelisih sahabat awal mulanya dalam urusan yang kecil, urusan ringan, namun terus berlanjut secara bertahap hingga sampai ujungnya mengeluarkan dia dari agama secara keseluruhan. Fayaulu amruhu ilal kufur sehingga ujung akhir dia adalah sampai kepada kekufuran. Idza stamarra al mukhalafah kalau penentangan dia, penyelisian dia terhadap para sahabat itu terus berlangsung. Fayaulu amruhu idal kufril akbar. Maka akan mengantarkan urusan dia berujung kepada kufur akbar. Fayakhruju minad dini kullih. Sehingga dia akhirnya apa? Keluar dari agama ini secara total. Ya tadarrat bihi syaitan. Siapa yang menyeret dia? Yang menyeret dia secara bertahap pelan-pelan adalah syaitan wal hawa wan nafs al ammara bisu dan hawa nafsu serta jiwa yang terus mengajak kepada kejelekan hatta yahruja minad dini kullihi sehingga akhirnya dia keluar dari agama ini secara keseluruhan. Ayol ikhwar rahimani warahmatullah. Ini menunjukkan bahayanya apa? Uh, hawa nafsu sekaligus bahaya menentang menyelisihi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ayol ikhwar rahimani warahmatullah tentang as-sawadul a'zam ini terdapat faedah pula dari al-allamah Syekhul Islam Ibnu Ibnul Qayyim rahimahullah beliau katakan wa'lam anna al-ijma'a wal hujjata was sawad al-a'zam huwa al-alim sahibul haqq wa in kana wahdah ketahuilah bahwa ijma' hujjah dan as-sawadul a'zam itu adalah al-alim yang pemilik kebenaran yang dia berjalan di atas kebenaran wa in kana wahdah walaupun dia seorang diri wa in khalafahu ahlul ardi walaupun dia diselisihi oleh penduduk bumi ya walaupun dia satu orang penduduk bumi menyelisih dia semuanya namun dia berjalan di atas kebenaran maka dia as-sawadul a'zam qala amr bin maimun al-audi sahibtu mu'adzan bil yaman fama faraqtuhu hatta waraituhu fit turab bisyamsh Aku berteman dengan Mu'ad di Yaman. Dan aku tidak berpisah dengannya sampai aku terhalang oleh tanah, oleh debu di Syam. Sehingga buat beliau terpisah. Thumma Sahib teman ba'dahu afqah, afqahun nas. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku berteman setelahnya dengan yang lebih fakih. Ya, manusia yang paling fakih yaitu Abdullah bin Mas'ud. Fasami'tuhu yaqul Aku mendengar beliau mengatakan alaikum bil jamaah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kamu harus berpegang dengan al jamaah karena sungguhnya tangan Allah itu bersama al jamaah. Thumma sami'tuhu yauman minal ayyam wa huwa yaqul <clears throat> Sayuwalla alaikum mulatun yuakhiruna salah an mawaqitiha. Kemudian aku satu hari mendengar pula beliau mengatakan yang akan mengurus kalian memerintah kalian adalah para wali, wali tulu, wulatul umur yuakhiruna salah an mawaqitiha. Ya mereka menunda-nunda salat mengakhirkan salat dari waktunya. Fasallu salata limiqatiha fahiyal faridah wa sallu ma'ahum fa innahum fa innaha lakum nafilah. Maka salatlah kalian pada waktunya karena itu sebagai faridah. Kemudian salatlah kalian bersama mereka para waliul amr itu karena itu akan bernilai nafilah untuk kalian. Qala qultu ya ashaba Muhammad ma adri ma tuhdisun Maka aku bertanya, wahai ashabu, wahai para sahabat Muhammad, aku nggak ngerti ini. Apa yang kalian buat-buat perkara baru ini? Qala wa madzaka? Beliau bertanya, apa yang kamu maksud? Qultu ta'muruni bil jamaah wa tahudduni 'alaiha. ثم تقولي ثم تقول لي صلي الصلاة وحدك وهي الفريضة وصلي مع الجماعة وهي نافلة كيف engkau memerintahkan kami memerintahkan aku untuk bersama al-jamaah kamu memberikan dorongan yang besar untuk saya bersama al-jamaah. Namun gimana kamu memerintahkan kepada saya salatlah ya sendirian dan itu bernilai fardhu Kemudian sholatlah bersama al bersama jamaah, bersama waliul amr yang itu nafilah. Qala maka beliau mengatakan, "Ya Amr bin Maimun, qad kuntu adhunnuka min afqah ahli hadhil qaryah." Beliau mengatakan kepada, "Wahai Amr bin Maimun." Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wahai Amr bin Maimun, aku dulu mengira engkau sebagai orang yang paling faqih di desa ini." Ya, aku kira engkau orang yang paling fakir di desa ini. Ada terima al-jamaah. Kamu tahu apa itu al-jamaah? Qultula. Ya. Maka kata Amr bin Maimun, tidak. Maka beliau katakan, Inna jumhur al-jamaah humul ladina farakul jamaah. Mayoritas jamaah sekarang itu mereka telah berpecah dari al-jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah suatu yang menepati, menyesuai al-haq meskipun engkau seorang diri. Nah, pada lafaz lain fadaraba ala fakhidhi qala waihaq inna jumhuran nas faraqul jamaah Berlafat lain beliau memukul pahaku seraya mengatakan celaka kamu. Sesungguhnya mayoritas orang sekarang telah berpecah dari al-jamaah. Wa innal jama'ata ma wafaqa ta'atallahi ta'ala. Karena al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Eh, apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Al Qayyim ini pula menegaskan kepada kita tentang al-jamaah dan al-jamaah itu tidak mengacu kepada jumlah yang banyak. Beliau tegaskan tadi, "Na'am ma wafaqal haq wa in kunta wahdak." Demikian pula makna as-sabatul a'zam. Ya, ditegaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Huwa al-haqqu wa ahluhu." Kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran tersebut. Inilah al-jamaah. Ayo ikhwah rahimani wa Demikian Eh, pelajaran kita di malam hari ini dari kitab Syarh Sunnah karya Imam Ali Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahai rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Sampai di sini jika ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Nah, insya Allah cukup Ustaz. Baik. Jika cukup, maka kita, cukupkan sampai cukup kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustaz. Capaian.